bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum kita melanjutkan dari kitab tauhid pada babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah Bab termasuk di antara beriman kepada Allah yaitu bersabar atas setiap takdir-takdir Allah Azza wa Jal. Kita masuk pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan pada riwayat berikutnya dalam bab dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu bil uqubati fid dunya dari Anas semoga Allah taala meridhoinya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah taala menghendaki bi'abdihi al khaira kepada hambanya dengan kebaikan Apabila Allah Ta'ala menghendaki kepada hambanya dengan kebaikan apa yang Allah kehendaki Allah berikan kepada hamba Ajalalahu bil uqubah fid dunya Allah segerakan baginya bil uqubah balasan balasan dari dosanya fid dunya di dunia. Yang dimaksud uqubah di situ balasan akibat dosanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra dan apabila Allah taala menghendaki kepada hambanya kejelekan menjadi hamba yang akan mendapatkan kejelekan apa yang Allah berikan amsaka anhu bidanbi Allah tahan amsaka anhu bidzanbih. Allah tahan balasan akibat dosanya. Karena dosa bisa berakibat adanya balasan dari sisi Allah. Allah tahan balasan dosanya hatta yuwafiya yaumal bihi yaumal qiyamah sehingga disempurnakan hatta yuwafiya sehingga Allah sempurnakan balasannya atas dosanya tadi yaumal qiyamah pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi fi Zuhdi wa sahahahu Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor 1220. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dari dalam riwayat dalam Sahihul Jami' dari uh, an arba'atin minas sahabah dari empat sahabat. Iya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bukan hanya Anas radhiyallahu anhu saja yang meriwayatkan hadis ini. Kata Syekh Albani diriwayatkan dari empat sahabat. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah kita lihat penjelasan beliau Ida aradallahu bi al khaira. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila Allah taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allahu yuridu bi 'abdihi al khair wasyarr. Allah itu menghendaki kepada hamba adanya kebaikan dan kejelekan. Lihat di sini al khair wasyarr, baik dan jelek pahit dan manis. Walakina syarra namun yang dimaksud kejelekan al-murad lillahi ta'ala laisa muradan lidatihi. Bukan jelek yang dimaksud jelek untuk Allah taala Dimaksud di sini bukanlah jelek yang dimaksud bagi Allah Taala laisa muradan li zatih, bukan jelek dari zatnya. Seperti apa? Ditimpa sakit. Bagi seorang hamba sakit itu zatnya suatu kejelekan. Siapa yang mau ingin menginginkan sakit? Tidak ada yang mau. Bahkan kita berlindung diri dari penyakit. Tetapi ketika seorang hamba diberikan sakit, zatnya syar untuk dia. Tetapi kalau itu diberikan untuk orang mukmin itu kebaikan, bahkan nikmat. Kenapa nikmat? Kata Syekhul Islam. Karena sakit yang menimpanya mukaffarat, penghapus dari dosa. Siapa yang tidak ingin dosa dihapus? Jelek dari satu sisi zatnya yang mendapatkan kejelekan tadi. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah itu kebaikan bagi hamba. Barakallahu Ini yang dimaksud. Dengan dalil apa? Dengan dalil kaulun Nabi, bidalilin qaulin Nabi, dengan dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasyarru laisa ilaik. Dalam doa yang panjang di dalam doa tersebut ada kalimat wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan bukan ilaika kepadamu. Waman arada syarra lidatihi kana ilaih. Maka barang siapa yang Allah kehendaki dengan suatu kejelekan dengan zatnya itu kana ilaihi kembalinya kepada dia Kejelekan itu akibat perbuatan dia juga. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Wa idza maridtu apabila aku sakit. Tidak mengatakan apabila Allah memberi sakit, saya sakit. Sakit kadang akibat perbuatan kita sendiri. Demikian pula dosa. Berakibat datangnya bencana. Maka kalau dilihat dari satu sisi, bencana itu kejelekan. Tetapi kalau dikembalikan kepada Allah, itu kebaikan bagi hamba. Agar orang yang melihat kejelekan musibah petaka tadi, agar menjadi takut. Rumahnya dia selamat rumah belakangnya dia tidak selamat, satu keluarga semuanya ditelan bumi, dia selamat. Masya Allah. Menjadi pelajaran. Dosa apa yang dilakukan oleh dia sehingga ditaubat taubat, rujuk kembali ke jalan yang lurus. Selek dari satu sisi. Sehingga semua kejelekan laisa ilaik. Walakin Allah yuridu asyarra lihikmatin. Lihat di sini. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki sebuah kejelekan yang menimpa hamba hikmah Karena adanya hikmah. Hikmah dibalik musibah. Kalau dilihat dari musibahnya, tidak enak. Tapi kalau dilihat dari hikmahnya, nikmat. Begitu kata Ibn Taimiyah. Kata beliau, wal masaib nikmatun li'annaha mukaffarati zunub Musibah-musibah yang menimpa hamba mukmin itu nikmah. Maka karena itu menghapus dosa-dosa. tad'u ila sabr. Dengan ditimpa musibah mengajak mengajak hamba untuk sabar. Fayusab fayusabu alaiha dengan sabar diberi pahala sabar kata Allah innama wafasabiruna ajrahum ajrahum ghairi hisab Allah penuhi balasan orang yang sabar ghairi hisab tanpa hitungan yang tahu jumlahnya hanya Allah. Jadi kata Syekhul Islam, justru masaib itu nikmah. Itu yang kadang seorang hamba tidak menyadari. Sehingga kadang ber, mudah berkeluh kesah. Kadang dia tidak bersabar. Kadang malah sampai berbuat yang lebih jelek. Barakallahu fikum. Ini bagi seorang mukmin. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan baginya balasannya di dunia. Wahina idin. Nah, kalau begitu ya yakunu khaira. Jadilah kebaikan. Walaupun dia rasakan tidak enak. Bi'tibari ma yatadammanahu minal hikmah. Kebaikan bi'tibar. Kalau dilihat dilihat dari sisi apa? Apa yang terkandung dari hikmah. Yang terkandung di balik musibah, hikmahnya banyak. Kadang orang lalai. Kalau belum diingatkan dengan musibah baru sadar. Alhamdulillah sekarang sudah ke masjid. Kemarin tidak pernah ke sini. Setelah diberi sakit, masya Allah, sakit bagi dia ada hikmahnya. Barakallahu Karena manusia itu punya kesalahan. Sehingga ketika diingatkan kadang dengan musibah tadi jadi sadar. Barakallahu fiqh ini dilihat dari satu sisi kejelekan tapi dari sisi yang lain itu mengandung hikmah yang besar yang datang dari Allah Azza wa Jal Apabila Allah menghendaki kepada hambanya suatu ke, eh, menghendaki kebaikan, ajala lahu bil ukubati fid dunya. Apa maknanya? Disegerakan untuknya al uqubah. Apa itu uqubah? muakhadatul mujrim bidzanbih muakhadah dibalas pelaku kejahatan akibat dosanya muakhadat diberi balasan pelaku kejahatan atau dosa dengan sebab dosanya kenapa dikatakan ukubah wasumiyat dan dinamakan uqubah masing-masing kami balas akibat dosanya. Itu dibalas di dunia namun di akhirat karena mereka orang kafir lebih dahsyat lagi. Begitu orang yang menentang para nabi dan rasul dulu. Demikian pula orang mukmin yang disayangi oleh Allah. Ketika dia berbuat satu dosa, tiba-tiba Allah berikan musibah-musibah, maka itu sebagai penghapus dosanya. Alhamdulillah. Ajalalahu bil uquba fid dunya kana dzalika khaira. Dibalas akibat dosanya di dunia oleh Allah kana dzalika khaira. Itu adalah kebaikan kebaikan minta khiriha lil akhirati dibandingkan ditunda balasannya di akhirat kenapa kenapa di annahu yazul wa yantahi balasan yang namanya musibah di dunia akibat dosa dilakukan hamba yazul akan lenyap. Lenyap. Wayantahi akan berakhir. Tidak mungkin seumur-umur sakit. Mesti Allah akan beri. Fa ma'al usri yusra. Tidak mungkin Allah akan memberikan ujian itu terus-menerus kepada seorang hamba sesuai kadar imannya. Sesuai kadar imannya. Asyadul bala al-anbiya Yang paling dahsyat ujiannya para nabi Nabi aja diuji Bahkan ujiannya lebih berat Jangan dikira Oh kamu rajin ibadah Tetap aja banyak ujian Masih lebih baik Karena menghapus dosa Daripada kamu tidak pernah beribadah Senang terus Tidak pernah sakit Tidak pernah diuji di dunia Nanti di akhirat kalau saya di akhirnya. Bahkan alhamdulillah sembuh sekarang. Barakallahu dibandingkan akhirat. Demikian pula walihada qala nabiyu bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inin Nabi mengingatkan dua orang yang saling melaknat satu sama lain. Inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sesungguhnya adab siksa dunia, balasan dunia itu ahwan, lebih ringan. Lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Barakallahu fikum. Ini satu sisi. Balasan di dunia lebih ringan dibandingkan balasan di akhirat. Maka bersyukur. Seharusnya bersabar seharusnya yang kedua, wahunaka khairu khairu aula min dalik. Khairu aula. Yang kedua, di sana ada yang lebih bagus dan lebih utama lagi. Lebih baik dan lebih utama. Apa itu? Wa min dalika huwa al afu 'ani dzanbi. Yaitu diberikan maaf atas dosanya. Berarti kalau sudah disiksa oleh Allah di dunia, diberi azab, diberi musibah-musibah, Allah memberikan maaf. Orang yang berzina dan terbukti berzina, betul-betul berzina, datang kepada seorang hakim, saya berzina. Sudah punya suami belum? Sudah, rajam. Dirajam dia. Dirajam maksudnya diikat atau di dimasukkan ke bumi lalu nanti dilempar pakai batu sampai mati. Itu tobatnya di dunia. Dan itu tobatnya di dunia. Dan itu balasannya di dunia. <coughs> Setelah dia berlezat-lezat berzina. Badannya bernikmat-nikmat dengan laki-laki yang haram. Dia bernikmat-nikmat dengannya Padahal sudah punya suami, dirajam. Begitu. Tetapi itu masih lebih ringan. Dibandingkan balasan di akhirat. Allah telah menerima tobat wanita ini. Sampai Umar bin Khattab bertanya, "Atu sholli 'alaiha ya Rasulullah?" Anda menyolati wanita ini ya Rasulullah, waqad zanat. Padahal dia telah berzina. Dia berzina betul, tapi bertobat sadar dia berbuat dosa. Salah dia, berbuat dosa, bertobat. Walaupun mengerti balasannya di dunia dirajam. Siap menerima kenyataan. Maka Nabi mengingatkan kepada Umar, "Ya Umar, la taubat taubatuha ala sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'athum." Tobat satu wanita ini kalau dibagi untuk 70 penduduk Medina mencukupi. Luar biasa. Jujur ingin kembali kepada Allah tidak membawa dosa. Maka jangan sampai seorang hamba merasa aman berbuat dosa. Ah, negara tidak menghukum seperti itu kok aman. Nah kita Ingat azab akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Lalu kata Syekh rahimahullah sisi yang kedua tadi diberikan maaf. Wahada a'la ini lebih tinggi lagi. Lianna Allah idza lam yu'aqibhu fid dunya wala fil akhirah dikarenakan apabila Allah tidak membalasnya di dunia tidak pula di akhirat fahada huwal khair kullu kebaikan semua Walakinna rasulu tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala ta'jilal uqubah khairan. Namun Rasul menyebutkan Ta'jil disegerakan uqubati balasan dosa disegerakan balasan dosa di dunia khaira itu kebaikan. Bitibari anna ta'akhuril uqubati ilal akhirati asyad dibandingkan diakhirkan, ditunda balasan dosa di akhirat asyaddu itu lebih berat. Dalam surat Toha 127 Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa Wala adabul akhirati dan azab akhirat Asyaddu lebih dahsyat, lebih ngeri Wa abko dan lebih kekal, lebih lama. Sakit mungkin sebulan, dua bulan, sembuh. Alhamdulillah. Dilebur salahnya, dosanya. Di akhirat sekian ribu tahun. Ya. Lebih ngeri lagi. Berarti ketika dapat musibah, dia sadar kalau itu karena dosa-dosanya, maka dia memandang ampunan Allah lebih baik. Sehingga dia bersabar. Sekarang jenis-jenis ukubah. Wal ukubatu anwa'un kasiratun. Dan ukubah, balasan dosa itu anwa' jenisnya banyak. Beragam, jumlahnya banyak. Ragamnya banyak. Minha diantaranya ma yata'alaku bidin Okobah yang berkaitan terhadap agama. Musibah tapi menimpa agama. Dia kena musibah. Apa musibahnya? hati inna lillahi. Na'am inna lillahi roji'un. Kenapa? Dia sesat. Dia tersesat dari siratal mustaqim. Musibah. Itu musibah dalam agama. Wahia asyadduha dan ini lebih ngerinya. Kenapa lebih ngeri? Karena kalau sakit terus dia di pembaringan dapat ampunan itu lebih baik daripada dia hidup sehat berbuat bid'ah. Mana lebih baik? Sehat tapi berbuat bid'ah. Sakit diranjak dapat apa? ampunan. Mana yang lebih baik? Barakallah. Makanya kita berdoa wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah-musibah itu menimpa dalam urusan agama kami. Itu musibah namanya. Eh, ini kadang orang tidak sadar. Musibah itu cuma terlihat oh tsunami, gempa, Bahkan Umar bin Khattab berkata ketika kata Sofiyah tazal zalat al-Madinah. Kota Madinah terjadi lindu. Apa lindu? Gempa. Oyek. Skala liternya berapa enggak tahu. Cuman kata Sofiyah zalat al-Madinah. Terjadi gempa di kota Madinah. Begitu terjadi gempa di kota Medina maka Umar berkata kepada para sahabat, kaum muslimin, "Ayuhanas, mahada apa ini? Ma asra'a ma Alangkah cepatnya kalian membuat perkara bid'ah. Lihat. Ma hadastum. Alangkah cepatnya kalian bikin bid'ah. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau kembali terjadi gempa, saya tidak akan tinggal di tempat ini. Tidak mau tinggal di tempat ini. Kenapa? Karena ada kebid'ahan di sini. Lihat itu. Jadi ternyata di sisi pandangan para salaf dosa betul-betul membawa petaka. Di antara petaka yang sangat besar yang bisa membinasakan dan terjadi gempa tadi kata Umar bid'ah. Kebid'ahan, kebid'ahan. Dan itu dosa di bawah syirik Setan menjebak manusia itu bertahap. Kebid'ahan baru kesyirikan. Maksudnya itu yang saya maksud, kejahatannya. Kebid'ahan, kesyirikan. Maka berhati-hati. kata Syekh, li'anal uqubat, li'anal uqubati al-hissiyata qad yatanabbaha lahal insan. Dikatakan ukubah, balasan-balasan hissiyah yang nyata, yang konkret. Gempa, tsunami, hissiyah qad yatanabbah kadang mengingatkan kepada manusia astagfirullah astagfirullah orang sepuluh ini di kota ini semuanya tenggelam astagfirullah astagfirullah karena dia selamat bisa istighfar dia tersadar. Alhamdulillah saya selamat. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang dipanggil Allah juga. Ya tanabbah. Kalau itu musibahnya hisiah. Orang kadang sadar. Kadang. Walaupun kadang malah tambah parah. Oh, sajinya kurang ini. Kemarin kepala kerbau satu, sekarang lima. Ini bukan tersadar. Inilah musibah yang lebih ngeri. Amma hadihi falayatanabbah adapun musibah dalam urusan agama falayatanabbah kad maka itu tidak menjadi pengingat laha bagi manusia itu ilaman waffaqahullah kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Kecuali orang yang diberikan taufik. Ketika dia tersesat, astagfirullah. Saya aliran ini, saya salah. Itu orang yang fakih. Itu orang yang berilmu. Karena di dunia ini ada jalan yang sesat, ada jalan yang lurus. Jalan yang sesat banyak modelnya. Dengan talbisat, talbis, pencampur adukan antara yang hak dan batil. Sebenarnya itu barang batil, cuma dikemas kayak hak. Begitu. Supaya diterima orang. Sehingga orang yang sadar sedikit. Hanya orang yang diberikan taufik oleh Allah. Karena dia ngerti sunnah, ngerti bid'ah. Alhamdulillah, ini bid'ah. Karena dia orang yang ngerti maksi, ngerti pahala dan dosa, dia bisa belajar, mau bisa beda kalau ini salah ini betul. Tapi zaman sekarang kadang dicampur aduk. Sehingga orang samar. Ya sudah jelas sesat jadi samar. Semuanya baik. Ini yang membuat musibah tambah parah. Wadalika demikian pula Kamalau khafat. Ini sisi pertama. Kadang jadi pengingat bagi yang disadarkan oleh Allah atau yang diberikan taufik karena dia tersesat. Wadalika yang demikian itu kama sebagaimana juga lau khafat khafatil maksiyah fi nadharil maasi. Demikian pula lau khafat kalau dianggap ringan khafat dianggap ringan al maksiata suatu maksiat dianggap ringan suatu maksiat fi nadaril ma'asi di pandangan pelaku maksiat ini musibah suatu maksiat dia anggap ringan padahal maksiat itu kepada Allah tapi menurut pandangan dia khafat, ah, ringan. Maka hadihi ukubah Ini juga ukubah. Balasan akibat dosa-dosanya. Jadi termasuk akibat pengaruh dosa menganggap ringannya dosa. Jadi pengaruh dosa itu menjadikan hati gelap. Ketika mata hati gelap, mata ini ikut gelap. Tidak bisa bedakan ini mahrum atau bukan mahrum. Sehingga selfiean dengan wanita lain. Padahal dia bukan istrinya. Bukan keponakannya. Tenang. Aman kok dia pakai jilbab, saya suka pakai jubah. Iya, dari satu sisi. Itu sebenarnya awal dari sebuah uh, eh, ukubah akibat dia menganggap ringannya suatu dosa, akibatnya semakin parah lagi. Maka hati-hati. Jangan menganggap ringan. Ama hadihi eh, fahadi ukubah diniyah ini termasuk balasan secara diniyah yaitu menganggap ringannya maksiat taj'aluhu yastahinu biha menjadikan dia yastahin menganggap ringan dosa-dosa itu wa kadzalik demikian juga termasuk musibah dalam agama yang berikutnya kata Syekh At-Tahawun Bitarkil wajib Menganggap remeh untuk meninggalkan yang wajib. Meninggalkan perkara yang sudah jelas wajib dianggap remeh, biasa. Sholat lima waktu di masjid bagi laki-laki tanpa udur wajib dianggap biasa. Saya juga sedang mencari rezeki, menjalankan perintah Allah. Karena saya punya anak, punya istri, saya juga berkewajiban mencari rezeki. Betul. Mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan anak istri itu diperintahkan oleh Allah. Tapi perintah menegakkan sholat berjamaah di masjid itu juga perintah Allah. Jangan dibentar-benturkan. Karena sudah terbiasa meremehkan yang wajib itu sebenarnya musibah itu musibah bagi kita. Itu musibah bagi seorang hamba. Wa adamil hiroh yang berikutnya musibah dalam urusan agama adamil hiroh tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu terhadap agama. Ala hurumatillah atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak adanya cemburu atas perkara perkara yang diharamkan oleh Allah yang dilakukan oleh manusia dada cemburu itu musibah musibah istri berbuat maksiat dada cemburu itu musibah saya kan lah, sudah tua walaupun sudah tua dia istri kamu Barakallahu fiik Jangan merasa aman, itu musibah dalam agama. Wa adami termasuk musibah berikutnya musibah dalam agama maksudnya adamil qiyami bil amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar. Tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar Itu musibah Musibah dalam agama ini Jadi kata para salaf anatik Orang yang berbicara tentang kejelekan Syaitanun natik Setan yang bicara Orang yang diam dari kemungkaran tidak amar ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran, syaitanun ahras, setan bisu. Sama-sama setan. Yang bicara kesesatan syaitan. Yang diem tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, syaitanun ahras, setan bisu. Maka yang mampu mengingkari kemungkaran, ingkari. Sebagai bentuk kecemburuan sebagai bentuk hidupnya hati. Orang kalau hidup hatinya cinta terhadap agamanya muncul kecemburuan. Dia menegakkan amar ma'ruf tentu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan dengan perlakuan yang jahat tapi dengan cara yang ma'ruf. Sehingga lebih baik kalau dia mengingkari akan tambah baik keadaannya bukan tambah jelek. Begitu. Makanya Nabi mengingatkan bagaimana awal datangnya inna idza ra'al zalim innan nas sesungguhnya manusia idza ra'al zalim falam yakhudu apabila manusia melihat orang berbuat zalim tidak mau mencegah ala yadayhi Au arad ra'au munkar falam yughayyiru. Melihat kemungkaran tidak mau merubah. Yushiku ayu amiyallahu biiqabin min indi. Hampir-hampir iqab. Iqab menimpa merata ke seluruh hamba tadi. Jadi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar datang iqab min indi Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai tonggak agama dan tidak amlak mau amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sebagai musibah. Para ulama, para ustadz, para mudaris punya amanah di pundaknya. Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu sebagai amanah dan jangan disembunyikan. Sampaikan. Sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Jangan diam. Yang halal kita katakan halal, yang haram kita haramkan, yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah sebagai bentuk pelindung diri dari musibah. Sebelum musibah yang sifatnya hissiyah. Kalau tidak mau amar ma'ruf, ini musibah berbentuk ad-din. Jadi itu musibah. Kullu dalik minal masaib. Poin-poin tadi, poin-poin tadi, musibah dalam urusan agama tadi, yakni menganggap ringan suatu maksiat, menganggap ringan suatu dosa, menganggap ringan meninggalkan yang wajib, menjadikan tidak ada cemburu, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua kata Syekh termasuk minal masoib musibah. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 49. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullah ayusibahum bi ba'di dzunubihim fa in tawallau. Jika mereka berpaling Fa'lam ketahuilah wahai Muhammad Anama yuridullah tidak lain Allah menginginkan. Lihat apa yang Allah inginkan. Ketika mereka diajak kembali syariat Allah, bimbingan Rasul, jangan mengikuti hawa nafsu, kembali kepada jalannya Allah. Kalau mereka berpaling, kata Allah kepada nabinya, fa'lam, ketahui. Inama yuridullah tidak lain Allah menginginkan an yusibahu. Allah menginginkan adanya musibah bibak di dunubihim karena sebab sebagian dosa-dosanya. Ayat ini kan bercerita tentang ajakan untuk kembali kepada hukum bimbingan Allah dan Rasul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak mau, sudah ngerti kau berpaling, itu musibah. Kenapa berpaling? Pada sudah tahu karena dia itu mengikuti hawa nafsu. Itu pangkal musibah. Jadi berpaling dari kebenaran itu musibah. Berpaling dari jalan yang hak itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia terbawa kesesatan. Ini yang kadang kita jarang mengerti. Maka kebodohan itu adalah daun qatil kata Ibnu Qayyim. Al jahlu daun qatil. Bodoh itu penyakit yang membinasakan. Ketika orang berpaling dari sirat al mustaqim itu adalah musibah bagi dia. Padahal sudah tahu. Dan itu akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, yang kedua. Wa minha al-uqubatu binafsi Balasan yang menimpa hamba bin nafas pada diri pribadi hamba. Seperti apa? Kal amrod sakit. Hah? Kal amradil adwiyah seperti sakit-sakit pada anggota badan. Wa nafsiyah penyakit yang menimpa diri, jiwa. Ya. Itu juga termasuk ujian. Itu termasuk ukubah. Ya. Sakit yang menimpa badannya, sakit yang menimpa jiwanya itu termasuk ukubah yang menimpa secara pribadi hamba. Yang ketiga, uqubah bil ahl. Balasan yang menimpa pada keluarga. Contohnya apa? Kafuqdanihim. Hilangnya mereka. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Dia sebatang kara. Ujian. Au amradin tusibuhum ataupun musibah yang menimpa keluarga. Bapaknya sakit, mertuanya sakit, istrinya sakit, dia sendiri sakit. Masya Allah. Itu ujian. Wa minha yang ke berikutnya al-uqubah bil mal. Balasan yang menimpa hamba pada hartanya. Apa contohnya? Kanaksihi seperti berkurangnya. Motor baru beli hilang. Musibah. Ujian. Mau sabar atau berkeluh kesah. Jangan khawatir banyak motor di sana. Semua diganti lebih bagus. Semoga ini sebagai kebaikan. Seharusnya begitu. Au talafuhi, au talafihi, talaf binasa sudah mau panen, keluar biaya banyak 100 juta untuk modal, tiba-tiba sudah siap panen, datang banjir.